Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Lail Makkiyah wa ya ihda wa ishruna ayah. Wal laili idza yaghsha bi kullu ma baina sam kullu ma baina samai wal ard. Wan nahari idza tajalla takshifu wa تكشف وظهر إذا انكشف تكشف وظهر وإذا في الموضعين بمجرد ظرفية والعامل فيها فعل القسم وما بمعنى من أو مصدرية خلق الذكر والأنثى آدم وحواء وكل ذكر وكل وكل ذكر وكل أنثى والخنثى المشكل عندنا zakarun au unsa anillahi ta'ala fayahnasu bitaklimihi man halafa la yukallimu zakaran wala unsa inna sa'yakum amalakum la syatta mukhtalifun wa amilun lil jannah bi ta'ah wa amilun lin nari bil ma'siyah fa amma man a'ta haqqullahi wattaqa Allah wattaqallaha wa saddaqa bil husna أي بلا إله إلا الله في الموضعين فسنيسره لليسرى للجنة وأما من بخل بحق الله واستغنى عن ثوابه وكذب بالحسنى فسنيسره أي نهيئه للعسرى للنار وما نافية يغني عنه ماله بركة بركة Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sanulana alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala surat al-lail. Ada surat al-duha, ada surat al-lail. Surat al-lail ini turun karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan juga karena Umayyah bin Khalaf. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq loman mukmin Umayyah bin Khalaf kafir kikir Ada 21 ayat Makkiyah Bismillahirrahmanirrahim walaili wau gosam Demi malam hari Ida yagsha Ketika Ida di sini Dorfiyah mujarradah. Eh? Saat yaghsha meliputi bidul mati dengan kegelapan yaitu malam kullama bainas sama iwal art semua yang apa di antara langit dan bumi seakan-akan ada tabirnya menutupi langit dan bumi gunung nggak kelihatan, yang asalnya hijau nggak kelihatan, remang-remang gitu. Kemudian langit yang terang benderang gitu ketutup semuanya. Malam hari yang telah menutup dengan kegelapannya semua yang di antara langit dan dan bumi. Ada jadi ini maf'ul bihnya mahdhuf ini ya. Kullama baina samai wal ard maf'ul bih. Ada lagi menyatakan takdirnya an-nahar. Wal laili idza yaghsha nahar Demi malam hari yang telah menutupi siang hari. Ada lagi yang mentakdir maf'ulnya asy-syams. Demi malam hari yang menutupi yang meliputi atau menutupi terangnya matahari. Gitu. Wana hari ida tajalla demi siang hari ida tajalla ingka inkasyafa ketika menjadi jelas wa baharoh yang nah, sama inkasyafa baharoh demi siang hari yang ketika menjadi jelas, jelas untuk dipandang, kemudian jelas di situ banyak aktivitas burung-burung yang asalnya nggak kelihatan di malam hari menjadi kelihatan di siang hari bertebangan. Manusia yang asalnya tinggal ada di malam hari di rumahnya, siang hari keluaran jelas semuanya. Hah? Subhanallah. Malam hari, siang hari sebenarnya pergantian ini untuk hikmah. Malam hari untuk istirahat. Siang hari untuk aktivitas pada kebanyakan makhluk. Pada kebanyakan makhluk. Kalau dibuat siang semuanya, kapan istirahatnya? Kalau dibuat malam semuanya, kapan ada aktivitasnya? Kantor-kantor malam hari tutup semuanya, enggak jelas. Siang hari jelas ada kesibukan. Tapi itu sebagian makhluk, ada sebagian makhluk aktivitasnya malam hari. Siang hari justru enggak kelihatan, di antaranya burung hantu. Nah, karena itu kalau ada orang malam hari kelihatan, siang hari tidak kelihatan, ini madhabnya burung hantu ini. Lah kalau malam semuanya berarti tidak ada ma'ash, tidak ada ma'isyah sudah, tidak ada kehidupan ini. Kalau malam semuanya, eh, kalau siang semuanya berarti tidak ada waktu untuk istirahatnya. Jadi Allah membuat ini semuanya karena untuk maslahah itu manusia sendiri. Wa ma khalaqa dzakara wal unta. Wow, gosam juga ini. Dan demi ma di sini ada menyatakan man. Wa man khalaqa dzakara wal unta dan demi yang menciptakan. Adzakar al laki-laki dan perempuan. Ini demi Allah maksudnya. Ada yang menyatakan ma di sini masdariyah. Wa ma khalaqa dzakara unta dan demi ciptaan wa khalqi dzakari wal unta dan demi ciptaan laki-laki dan perempuan. Adzakar di sini alif lam ada menyatakan lil ahdi berarti adzakar adalah Nabi Adam wal unta di sini ada Hawa. Ada mengartikan menyatakan al alif lam sini lil istighraq semua laki-laki dan perempuan. Dan demi yang menciptakan atau demi ciptaan seluruh laki-laki dan perempuan tapi kalau lil ahdi dan demi ciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalau Adam wa Hawa ini berarti alif lamnya lil ahdi. Au kulli dzakarin wa kulli untha. Demi laki-laki dan perempuan berarti alif lamnya lil istir lil istighraq. Ah. Gimana wal khunsal muskil? Ini tidak zakar dan tidak unsa. Kenapa? Gimana kalau ada khunsa muskil? Khunsa muskil ini yang punya dua kelamin. Indana zakar. Pada kita manusia dia dihukumi laki-laki. Wa in wa unsa indallah. Dan dia dihukumi perempuan indal indallah. Karena itu fayahnas maka dianggap melanggar sumpah. Bitaklimihi ketika mengajak bicara kepada huntah muskil man halaf orang yang sumpah la yukallim dzakaran wala untha sumpah anak enggak ngomong sama laki-laki dan perempuan kok ngomong sama orang yang huntah muskil tetap dia dinyatakan melanggar kenapa karena huntah itu ya dihukumi laki-laki pada kita indallah unta. Artinya dia masuk kelompok zakar atau un, unta. Demi malam hari yang meliputi kegelapannya Yang menutupi kegelapannya antara langit dan bumi Demi siang hari yang menjadi jelas Kehidupan tadi itu menjadi jelas dan demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan Adam dan Hawa atau seluruh laki-laki dan perempuan Inna sa'yakum sesungguhnya amal kamu semuanya ay amalakum la syatta la mukhtalif benar-benar berbeda benar-benar berbe berbeda perbuatan manusia ini sangat berbeda. Apalagi antara Sina Abu Bakar dan Umayyah bin Khalaf. Sangat berbeda. Fa'amilun lil jannah ada orang yang beramal untuk masuk surga bita'ah tentunya dengan melaksanakan taat. Wa'amilun linar ada orang beramal untuk masuk neraka bil maksiyah dengan maksiat kepada Allah Allah Subhanallah Manusia ini amalnya berbeda Di antaranya ada yang amalnya taat Ada yang berbuat maksiat Ada yang iman, ada yang kufur ada yang dalam petunjuk Allah alal huda, ada yang alal dhalalah, ada yang sesat lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Kemudian diperinci, fa amma man a'ta maka adapun man a'ta orang yang memberi Hak Allah memberi apa? Hak Allah, hak Allah. Hah? Adapun orang yang memberi haknya Allah dengan meninfakkan sebagian hartanya ke dalam perbuatan baik atau memberikan haknya Allah daripada dirinya dengan mengorbankan dirinya untuk berjihad membela agama Allah Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala amma man'ata wattaqa eh, wattaqa dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wattaqallah dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah wasaddaqa bil husna dan dia mempercayai bil husna ai bila ilaha illallah dengan la ilaha illallah percaya dengan La ilaha illallah. Kalimat tauhid. ha? Ya tentunya Muhammad Rasulullah la ilaha illallah tak Muhammad Rasulullah atau mengakui nabi yang lainnya ya kafir hukumnya. Percaya dengan iman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bertakwa dan dia loman siap berkorban harta maupun jiwanya Ada yang mengartikan al-husna di sini adalah al-jannah. Diqouli ta'ala lilladzina ahsanu al-husna ay al-jannah. Percaya dengan surga, maksudnya percaya dengan surga ya meningkatkan amalan taat untuk dia menggapai atau mendapatkan sur surga. Fil mawdhi'ain dia percaya dengan la ilaha illallah fil mawdhi'ain. Man a'ta wattaqa itu disebab karena imannya. Fasanu yassiruhu Hmm? Apa? Kenapa? Oh nanti fil mawdhi'in husnanya ada dua kali nih. Iya betul. Husna la ilaha illallah fil mawdhi'in nanti la ilaha illallah artinya semuanya. Iya bukan bukan bukan wattaqah atau taqah. Fasaniyasiruhu maka bakal Allah menggampangkan lil yusra untuk masuk surga ay al jannah maka Allah akan gampangkan dia masuk sur surga. Tapi bukan bakal ini Allah nentukan nanti, tidak. Itu litahsin. Allah sudah nentukan filhal sudah. Orang ini ahlul jannah atau ahlul nar Allah sudah nentukan sinnya di sini bukan berarti bukan ketentuan Allah ini sekarang berarti nanti bakal Allah akan tentukan tidak. Ya. Ini semuanya Eh, litahsin saja. Bakal Allah akan gampangkan dia masuk surga. Ya sudah Allah tentukan dia masuk sur surga. Wa amma man bakhila adapun orang yang kikir bihagila dengan Allah tit hartanya enggak mau dikeluarkan, jiwanya enggak mau payah. Wastaghna Antawabe dan dia tidak memerlukan, tidak membutuhkan antawabe daripada pahala dari Allah. Tidak kan perlu pahala, yang penting duit tambah. Yang penting pekerjaan maju, anak tidak perlu pahala. Fokus sama dunia dok. Wa kadzdzaba bil husna dan dia membohongkan. Tidak percaya bil husna dengan la ilaha illallah ada mengartikan dengan surga. Fasanuyasiruhu, maka bakal kami persiapkan nuhayiuhu. Kami akan persiapkan, karena itu taisir yang kedua ini bukan menggampangkan nuhayiuhu, kami akan mempersiapkan baginya lil usra untuk neraka. Linar untuk neraka. Artinya aku akan lancarkan untuk ke neraka sebab-sebab yang menyampaikan dia masuk ke neraka Allah. Ini yang pertama kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Yang kedua kepada Umayyah bin Khalaf man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Karena itu ayat ini disebut ayat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diteruskan nanti surat Ad-Duha ayat Muhammad, eh, surat Abu Bakar As-Siddiq. Diteruskan surat Ad-Duha surat Muhammad. Semuanya nanti akan menghasilkan wala saufa yardha Sunnah Bakar As-Siddiq nanti dari kiamat Sayyidina Muhammad dikatakan di situ wala sawfa yu'tika rabbuka fatar fatardo. Hah, semuanya akan menghasilkan akan ridho Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan pahala nanti di, hari, di di akhirat dan Nabi akan mendapatkan keridhaan dengan syafaatnya nanti ada di hari kiamat. Nah, Wallahu alam. Yang saya tanyakan kenapa kalau khatmul Quran itu dimulai dari surat al duha bukan surat eh, Al-Lail, surat Fasyamsir. Padahal antara Lail, Duha, Syams. Sebetulnya bukan karena eh, eh, harus daripada Wadduha, cuma dari Wadduha tadi itu kan kemarin sudah diterangkan bahwa Nabi SAW ketika membaca wadduha ke bawah sambil membaca uh, apa namanya Allahu Akbar la ilaha illallah Allah Akbar kan gitu. Nah, itu uh, ada <laughs> riwayatnya memang. Nah, sehingga uh, ketika membaca wadduha serempak ada bacaan-bacaan setelahnya tadi itu. Itu hanya. Dan untuk yang lainnya tidak ada itu riwayat begitu. Karena itu tidak diteruskan dengan Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar. Ya, ada yang lain? Mafi? Wallahu a'lam.